Beliau penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan kepada kita larangan menyembelih hewan untuk persembahan kepada selain Allah. karena menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-162 sampai 163. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Ibadahku yang dimaksudkan di sini dijelaskan para ulama mufassirin adalah sembelihanku. Jadi ibadah yang dimaksudkan di sini adalah sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya Yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang dan aku termasuk orang-orang yang pertama atau aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli tafsir menjelaskan ayat yang mulia ini menunjukkan keagungan ibadah sembelihan karena disertakan secara bersamaan dengan ibadah yang sangat agung yaitu salat dan itu sering dalam Al-Qur'an disebutkan bersamaan antara salat dan menyembelih sampai-sampai sebagian ulama mengatakan salat adalah sebesar-besarnya ibadah anggota tubuh sedangkan menyembelih adalah setinggi-tingginya ibadah harta walaupun pendapat yang lebih kuat uh, sebesar-besarnya ibadah harta itu adalah zakat. Namun sebagian ulama berdalil dengan ayat ini mereka berpendapat berkorban atau menyembeli hewan untuk pengorbanan kepada Allah itu lebih tinggi daripada zakat karena Allah sertakan bersama dengan ibadah yang paling mulia yaitu salat. Iya. Adapun ibadah anggota tubuh dan harta sekaligus yang paling mulia adalah haji adalah haji jadi ibadah ada ibadah anggota tubuh seperti solat ada ibadah harta seperti zakat dan kurban dan ada pula ibadah kedua-duanya anggota tubuh dan juga harta yaitu ibadah haji dan umrah baik Kemudian di dalam ayat berikutnya surat Al-Kautsar ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa sholli lirabbika wanhar maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan berkorbanlah hanya untuknya. Ini juga sama dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersamaan dua ibadah ini, ibadah solat dan ibadah berkorban atau menyembelih. Maka menunjukkan kepada kita menyembelih itu ibadah, menyembelih itu ibadah sehingga barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang menyembelih sebagai sesajen untuk para jin atau untuk para penghuni kubur atau untuk setan-setan yang menguasai menurut keyakinan mereka. Menurut keyakinan mereka menguasai satu tempat yang mereka anggap keramat kemudian mereka sembelih kerbau lalu mereka niatkan kerbau itu sebagai sesajen atau persembahan kepada selain Allah tersebut maka ini adalah termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam sebab menyembelih itu ibadah barang siapa yang menyembelih untuk mengagungkan selain Allah berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tersebut baik kemudian jemaah sekalian hukum memakan sembelihan ini hukumnya juga haram. Hukumnya juga haram. Dan ulama menjelaskan ada beberapa jenis kesyirikan di sini yang kesemuanya diharamkan bagi kita untuk memakan sembelihan tersebut. Yang pertama adalah seorang yang menyembelih, seorang yang menyembelih dengan niat untuk mengagungkan selain Allah. Tidak ada manfaatnya dia mengucapkan bismillah walaupun yang menyembelih seorang muslim apalagi kalau memang kafir maka itu termasuk syirik dan haram dimakan uh, apa namanya sembelihannya sebagaimana firman Allah wa ma uhilla bih dan juga diharamkan atas kalian memakan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka punya punya uh, berhala paling terkenal ada tiga Lata, Uzza dan Manat Manat itu asal katanya dari kata uh, mayumna sesuatu yang apa namanya ditumpahkan Kenapa dia dinamakan demikian? Karena banyaknya darah yang ditumpahkan di situ, yaitu hewan-hewan yang mereka sembelih, sehingga pada akhirnya berhala itu disebut dengan manat karena terlalu banyak darah yang mereka sembelih untuk pengagungan atau pemuliaan terhadap berhala tersebut. Yang kedua, kalau yang pertama itu adalah syirik dalam uluhiyah, dalam penyembahan. Yang kedua syirik dalam rububiyah. Yaitu apabila seseorang menyembelih dan dia menyebut selain nama Allah. Ya. Misalkan dengan nama fulan, dia enggak sebut dengan nama Allah. maka itu adalah syirik di dalam rububiyah. Syirik di dalam rububiyah. Kalau yang pertama adalah syirik dalam uluhiyah. Yang kedua syirik dalam rububiyah yaitu dia minta pertolongan kepada selain Allah. Hakikat bismillah adalah minta tolong kepada Allah. Kalau dia sebut dengan selain nama Allah, maka berarti dia minta tolong kepada selain Allah tabaraka wa taala yang dia yakini bisa menolongnya, maka itu syirik dalam rububiyah. Sama saja yang menyembelih muslim atau kafir. Iya. Yeah. Kemudian yang ketiga, orang yang menyembelih tanpa menyebut apapun. Tanpa menyebut apapun. Tidak menyebut nama Allah, tidak pula menyebut selain nama Allah. Bagaimana hukum sembelihannya? Kalau yang menyembelih seorang muslim, kalau yang menyembelih seorang muslim, kemudian dia lupa menyebut nama Allah, maka ulama berbeda pendapat yang benar insya Allah sembeliannya halal kalau karena lupa. Tapi kalau sengaja dia tidak menyebut nama Allah walaupun dia seorang muslim apalagi orang kafir maka sembelihannya haram untuk dimakan. Kalau dia tidak menyebut nama siapapun apakah nama Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian berikutnya yang diharamkan untuk dimakan adalah sembelihan kaum musyrikin sembelian kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin itu ada dua ada dua jenis, Yahudi dan Nasrani dan selain Yahudi dan Nasrani. E, syariat memberikan pengecualian sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh dimakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum." Dan makanan ahlul kitab dihalalkan bagi kalian. Makanan yang dimaksud dalam ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala adalah sembelihan mereka. Tetapi itu pun dengan syarat mereka menyembelih dengan syarat sah penyembelihan dalam Islam. Artinya mereka harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau kita punya uh, persangkaan yang kuat, orang Yahudi dan Nasrani ini tidak lagi menyebut nama Allah, maka pendapat yang benar insyaallah taala uh, hewannya juga haram untuk dimakan. Tapi andaikan dia menyebut nama Allah Walaupun dia Yahudi dan Nasrani itu halal dimakan, sama dengan sembelian seorang muslim. Adapun seluruh kaum musyrikin selain mereka itu haram sama sekali untuk dimakan. Hikmahnya kata para ulama kenapa dibedakan? Karena kesyirikan Yahudi dan Nasrani itu bukan berasal dari asal agama mereka atau pokok agama mereka. Asalnya agama mereka adalah tauhid, kemudian mereka rubah menjadi agama kesyirikan dan kekufuran beda dengan penyembah patung, penyembah berhala, penyembah dewa-dewi. Memang dari as, dari asalnya, dari awalnya itu sudah agama kesyirikan dan kekufuran. Baik, ini macam-macam sembelihan yang haram dimakan. Kemudian jemaah sekalian, beliau menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau empat kalimat yaitu empat laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap empat pelaku dosa. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Jadi ini enggak main-main dosanya, dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jemaah sekalian, melaknat kedua orang tua itu ada dua macam. Ada dua cara. Yang pertama, dia melaknat secara langsung. Dia melaknat secara langsung. Melaknat secara langsung itu pun ada dua macam lagi. Yaitu dia menghina, mencela atau menceritakan keburukan orang tuanya. Itu namanya melaknat. Yang kedua dia doakan jelek. Na'udzubillah Ini anak durhaka. Itu cara yang pertama, dia laknat secara langsung. Ada pun cara yang kedua, melaknat secara tidak langsung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abar rajul subbu abahu." wa yasubbu ummar rajul fayasubbu ummahu. Caranya adalah dia mencaci orang tuanya atau bapaknya orang lain. Maka orang itu balas mencaci orang tuanya. Dia mencela ibunya orang lain. Maka ibu, maka orang tersebut balas mencela ibunya. Sama saja itu dia melaknat kedua orang tuanya sendiri. Maka Allah pun melaknatnya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku dosa. Apakah dosa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan? Maka Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Ya, istilah kita sekarang yang menjadi backingnya. Ya, yang menjadi backingnya ini kena laknat. Apalagi yang melakukannya. Jadi jamaah sekalian, orang yang melakukan dosa dan menolong orang yang melakukan dosa itu sama-sama mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melindunginya dari hukum. Ini lebih berat lagi. Iya. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Maksudnya tanahnya cuma sekian meter, dia rubah batasnya, dia ambil tanah milik orang lain sehingga tanahnya menjadi luas. Sama saja. Apakah tanah milik orang lain itu milik pribadi atau milik pemerintah atau milik orang banyak seperti fasilitas pasar dan lain sebagainya. Maka Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ada penafsiran yang lain dijelaskan para ulama maksud hadis ini adalah orang yang merubah petunjuk-petunjuk arah di jalan. Jadi yang seharusnya ke timur dia rubah ke arah barat supaya orang tersesat. Ini ada penafsiran para ulama seperti itu. Maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalil yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin." Ada seseorang masuk surga karena lalat dan ada seseorang masuk neraka karena lalat. Qalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah?" Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang laki-laki melewati satu kaum yang memiliki berhala atau patung yang mereka sembah. Di mana kaum tersebut melarang siapapun melewati patungnya sampai mempersembahkan satu ekor sembelihan harus ada sesajen, harus ada persembahan baru bisa lewat. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Qarrib, berkurbanlah. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Dia mengatakan, "Saya enggak punya hewan apapun untuk saya sembeli sebagai pengorbanan." Qalu lahu qarrib walau zubaban, Maka mereka berkata kepadanya, "Sembelihlah walau hanya seekor lalat." Faqarraba zubaban, maka dia pun menyembelih seekor lalat. Fakhallau sabilahu fadakhalan nar maka mereka pun e, melapangkan jalannya namun akhirnya dia masuk neraka karena dia telah menyembeli seekor lalat sebagai persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul lil akhar, lalu mereka berkata kepada seorangnya lagi, qarrib, berkorbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Dia berkata, saya tidak mau berkorban kepada siapapun walau hanya seekor hewan pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhal jannah. Maka mereka pun memenggal kepalanya atau lehernya dan dia masuk surga. Karena dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Sebaliknya jemaah sekalian Orang yang punya banyak kebaikan Melakukan semua macam ibadah Suka bersedekah Rajin solat, puasa dan zakat Tapi kemudian dia menyekutukan Allah Meskipun hanya menyembeli Seekor lalat Kalau dia niatkan untuk persembahan kepada selain Allah Maka seluruh ibadahnya terhapus Dan dia pasti masuk neraka Dan na'udzubillah Kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya Jadi kesimpulannya Menyembelih adalah ibadah yang sangat agung tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, karena waktu kita terbatas, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. manusianya hatinya tidak memberikan udara ke dia hatinya enggak semuanya tetap Allah supaya dia tidak dibunuh itu benar baik ini pertanyaan bagus sekali yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia menyembelih dengan fisiknya dan hatinya membenarkan makanya dia masuk neraka adapun orang yang dipaksa orang yang dipaksa melakukan kesyirikan kalau tidak maka dia akan dibunuh atau akan disakiti dengan rasa sakit yang besar seperti kehilangan anggota tubuh. Ya, kemudian dia nggak bisa melawan. Kalau dia dipaksa melakukan kesyirikan, maka boleh dia melakukan kesyirikan itu secara zahir. Sedangkan hatinya menolak. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau dipaksa melakukan kekafiran karena dipaksa dibunuh maka beliau mengucapkan ucapan kekafiran setelah itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat menyesal dan takut jangan-jangan dia sudah kafir maka turunlah satu ayat dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman tidak uh, apa namanya uh, kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi itu syarat. Dia cuma menyepakati secara zahir dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Tetapi boleh juga dia bersabar walaupun harus mati. Jadi dua-duanya boleh. Dia menyepakati secara zahir, batinnya menolak atau dia bersabar walaupun harus mati. Hanya saja mana yang lebih afdal? Ya. Mana yang lebih afdal? Dijelaskan para ulama yang afdal adalah tergantung kondisi orangnya. Kalau kira-kira dia masih bermanfaat untuk Islam, lebih baik dia hidup. Ya. Kalau merasa sudah kurang manfaat, lebih bagus mati. Ya. Tetapi kata para ulama, kalau dia menuruti keinginan mereka melakukan kekafiran dan dia dapat memudaratkan orang lain, wajib bersabar. Artinya kalau dia melakukan kekafiran, orang akan ikut. Maka dia wajib bersabar dan itu termasuk jihad seperti yang dilakukan Imam Ahmad. Imam Ahmad dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran yaitu Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dia murtad, keluar dari Islam. Karena Al-Qur'an itu kalamullah dan kalamullah tidak mungkin salah sedangkan makhluk bisa benar dan bisa salah. Maka banyak ketika itu para ulama yang menyepakati secara zahir dalam batin mengingkari dan juga tidak sedikit yang dibunuh dan termasuk Imam Ahmad yang bersabar karena e, ketika beliau diadili dipaksa maka di luar orang-orang sudah menunggu apa yang akan dikatakan Imam Ahmad maka mereka akan ikuti karena beliau ketika itu adalah imam besar yang menjadi panutan jadi beliau bersabar walaupun disiksa dan e, hampir mati alhamdulillah beliau e, tidak sampai mati jadi demikian kalau memudaratkan orang lain harus sabar dan itu termasuk kategori jihad. Baik. Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini mengenai surat Al-An'am ayat 462. Itu kan dibaca setiap kali sholat. Nah, yang saya tanyakan secara tugas nggak ada memerintahkan untuk memberi. Bagaimana asbabun nuzulnya? uh, pertama saya tidak tahu asbabun nuzulnya. Harus dilihat di kitab-kitab tafsir dan tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Iya. Jadi Perlu dipahami, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Uh, mungkin bisa dilihat di kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Kathir atau tafsir At-Tabari. Biasanya disebutkan di situ asbabun nuzulnya. Tapi perlu dipahami tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian yang kedua uh, itu penafsiran para ulama, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Itu dari penafsiran para ulama ahli tafsir. Para ulama ahli tafsir yang menjelaskan bahwa uh, nusuk di sini, nusuk di sini maksudnya adalah sembelihan. Maksudnya adalah sembelihan. Iya. Mungkin untuk lebih jelasnya apa dalil-dalil yang melatar belakangi penafsiran tersebut bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari ya wallahu alam sama-sama Pak masih ada waktu silakan ya, ini eh, mengenai sembahan tadi Ustaz eh, sembahan yang berupa korban kalau yang, yang korbannya itu dibacakan semula tetap tidak boleh dimakan makanan makanan hewan itu haram sembahan yang dibacakan Bismillah. Iya. Nah, betul. Tidak boleh dimakan. Iya. Haram. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah. Dipersembahkan dosa. Namun kalau makanan kalau Ustaz disembahkan. Oh iya. Hmm, bagaimana itu Pak Baik. Kalau makanan selain daripada hewan sembelihan kalau bisa dimanfaatkan dan tidak mendatangkan kemudaratan maka itu boleh. Ya, Misalkan eh, kue-kue uh, kue -kue atau buah-buahan mereka persembahkan kepada selain Allah itu kalau tidak mendatangkan kemudaratan boleh dimakan. Dan semua makanan orang kafir selain daripada sembelian mereka yang diharamkan dan juga makanan-makanan yang secara zat memang haram seperti babi, anjing dan lain sebagainya, maka hukumnya halal. Ya. Kalau mereka bikin kue, mereka masak nasi, masak ikan, ya hukumnya halal. Ya. Kecuali kita yakin mereka ini apa namanya mencampurkan dengan khamar misalkan, maka tidak boleh. Kalau nggak yakin, pada asalnya halal. Pada asalnya itu halal. Ya. Dan disebutkan sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membayarkan hutang sahabat yang mulia Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dari harta yang mereka persembahkan untuk berhala. Jadi beliau ambil untuk membayarkan hutangnya. Karena mereka menyenyakan harta tersebut. Iya. Tetapi kalau kita ambil kemudian mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka hendaklah dijauhi ya barangkali demikian pada asalnya itu boleh wallahu alam mungkin ada satu lagi eh, bagaimana <clears throat> menjamah antara hadis yang tadi hadis dari Ali radhiyallahu anhu tentang Allah melaknat pelaku dosa dengan anjuran kita menutup aib seorang muslim yang lain. Baik. Yang dimaksud di sini adalah orang yang melindungi pelaku dosa sehingga dia bisa terus bebas melakukan dosa-dosanya. Iya. Sehingga dia nggak tersentuh hukum. Bahkan seharusnya dia sudah dihukum karena ada backingnya maka dia terlindungi. Itu yang dimaksudkan. Ya. Bukan orang yang berbuat dosa kemudian dia taubat. Maka ini harus kita tutup aibnya. Ya, atau orang yang berbuat dosa dan dia sembunyi-sembunyi tidak memberikan pengaruh kepada orang lain. Maka ini hendalah kita nasihati, kita nasihati sampai dia bertobat. Adapun orang yang berbuat dosa terang-terangan, maka kita berikan nasihat kepadanya. Kalau dia tidak mau tobat dan bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, maka ini harus kita Ingatkan umat, hati-hati dengan si fulan. Dia berbahaya. Ya. Dan seharusnya kita laporkan kepada pemerintah bahwa si fulan itu melakukan dosa dan mengajak orang melakukan dosa, seperti yang terjadi di masa para sahabat. Apabila ada orang yang mengajak orang lain melakukan dosa, mereka laporkan kepada khalifah dan khalifah memberikan hukuman yang keras. Ya supaya dia taubat dan tidak mengajak orang lain. Jadi kalau dia bertobat atau dia melakukan dosanya sendiri tidak mempengaruhi orang lain, maka kita nasihati sembunyi-sembunyi dan kita tutup aibnya. Adapun kalau dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, maka ini membahayakan. Kalau kita diamkan, malah itu justru menjadi dosa. Kalau kita diamkan, ya. Seperti kelompok-kelompok Syiah sekarang, orang-orang Syiah yang mengajak kaum muslimin melakukan kekufuran. Bukan dosa-dosa biasa yang mereka ajak, kekufuran. Ya, meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Berdoa kepada imam-imam mereka. Kemudian mengajak kepada kerusakan akhlak. Mengajak perbuatan zina dengan berkedok nikah, yaitu nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini nggak bisa kalau kita tahu ada orang seperti ini nggak bisa kita tutupi aibnya. Ini harus diingatkan kalau kita tutupi aibnya justru berdosa kita. Ini harus diingatkan kepada masyarakat hati-hati jangan dekat dengan orang ini. Kemudian dilaporkan kepada pemerintah, bukan malah kita lindungi atau kita bantu dia. Nah, itu maksudnya yang akan mendapatkan laknat.